Yaitu manhaj yang menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dalam Islam tidak boleh kita melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu perbuatan atau melontarkan suatu ucapan atau meyakini suatu hal kecuali memiliki dasar dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi Inna Allaha samii'un 'aliim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan sesuatu apa-apa saja di hadapan Allah dan Rasulnya. Ayat ini melarang kita kaum muslimin untuk mengedepankan apapun atau ucapan siapapun atau pendapat apapun mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melakukan perbuatan sebelum mengetahui apakah hal tersebut dibolehkan di dalam Islam atau tidak. Tidak boleh meyakini sesuatu sebelum kita meyakini bahwa hal tersebut ada hukumnya penegasannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah ketika seorang mengatakan sesuatu sedangkan dia belum mengetahui dasar dalam Al-Quran dan Sunnah berarti dia telah mendahului Allah dan Rasulullah sedangkan Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih jangan mengedepankan suatu pun di hadapan Allah dan Rasulullah Ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan atau meyakini suatu hal sebelum kita mendapatkan penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Dini adalah punya manhaj as-salafi. Manhaj menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dan sabda sabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang muslim ketika sudah mendapatkan sesuatu hukum penjelasan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, kewajiban dia apa? Kalau sebelum dia mendapatkan, dia tidak boleh mendahului Tadi benar yang mengatakan sifatnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyara min amrihim." Tidak layak bagi orang mukmin dan wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu hal tidak layak mereka memiliki pilihan yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan suatu hukum, tidak boleh kita mengatakan hukum Tidak punya pilihan di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Qasas, "Allah yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, ma kana lahu al Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih. Sedangkan manusia tidak memiliki pilihan. Tadi manusia tidak memiliki pilihan. Ketika ya Allah dan yang memutuskan suatu hal, tidak ada pilihan lain يكتب عليه يعني سمعنا وأطعنا عن نعم، سورة النور الله سبحانه وتعالى قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الثانية Ucapan orang-orang yang beriman Jika diajak kepada Allah dan Rasulnya Untuk memutuskan di antara mereka Mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na Kami mendengar dan kami ta'ala Dia orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang mukmin adalah orang yang tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya sebelum ada penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya Ketika sudah ada penjelasan, penegasan, penetapan dari Allah, mereka tidak mengarah ke pendapat yang lain, tapi mengambilnya dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa, "Kalau Allah bicara, yuminu hatta yuhakimu kafina syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yukallimu taslima." Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim memutus urusan di antara apa yang mereka perselisihkan. Ketika ada perselisihan, kewajibannya kan menuju kepada apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu apapun, suatu hukum apapun, suatu pendapat apapun besar atau kecil, maka farudduhu di wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin ketika menghadapi suatu perselisihan dalam hal apapun, Allah memerintahkan itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin ketika Allah memerintahkan hal tersebut tidak ada solusinya, tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan orang untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada penjelasan yang mustahil. Allah memerintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, tapi ternyata dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada penjelasannya. Itu sesuatu yang mustahil. Berarti sebaliknya Allah ketika memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan ada talazu, ada istihaq, Allah memerintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, itu pasti ada solusi jawabannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Tinggal kita yang mencari kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainakum tidak beriman. Mereka sampai menjadikan kamu sebagai hakim pemutus di antara apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa keberatan dalam hati mereka atas apa yang kau putuskan. terima dan mereka menerima sepenuhnya. Setelah Allah dan Rasulnya memutuskan suatu urusan, menerima dengan lapang dada. Beda dengan orang-orang munafik, mereka menerima secara zahir, tapi hatinya telpon. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah ketika diputuskan dengan keputusan Allah, dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menerima secara zahir dan hati pun ada impian. Ada menerima dan menerima total. Tidak ada harus sedikit pun itu ketika orang menerima putusan tapi ada karat, ada keberatan di dalam hatinya atas putusan tersebut karena dia takut terhadap penguasa Islam dia menerima fakta terpaksa bukan orang yang beriman. Karena tadi Allah mengatakan sumbernya itu di angkutin kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa keberatan di dalam hati mereka atas apa yang diputuskan dan menerima dengan sepenuh hati. Alamat Islam adalah al islam Istiqam berserah diri kepada Allah, menerima total apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang Rasul kepada kamu dengannya, fakhudhu, maka ambillah dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Jadi konsekuensi salafi, salafi, manhaj salafi menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan adalah menerima apa yang ditetapkan baik hukum apapun apapun. Tidak ada haraj, tidak ada keberatan. Segala perselisihan harus dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wa ma khalaqa min syai'in fa illallah. Allah. Al-Surah mengatakan, dan apapun yang kalian perselisihkan, maka putusannya kepada Allah. Allah tidak mengatakan seperti itu kecuali dalam hukum Allah dan yang diturunkan kepada Rasulnya ada penyelesaian bagi segala apa yang diperselisihkan oleh umat manusia. Jadi menerima apa apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Oleh sebab itu, ketika orang mengedepankan arah rijal, pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat para tokoh, baik itu ulama atau yang lainnya, pada jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bertentangan dengan manhaj waktu yang ada dalam manhaj al-sunnah wal jamaah. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat mengatakan, "Wama wama ya'ba ya Rasulullah." Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga dan siapa yang maksiat kepadaku, maka dia yang sudah masuk surga. Jadi orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, para ulama, para salaf, mereka telah menghati-hatikan kita dari sikap apa melampaui apa takajum atau takrimu syai Allah wa ini mengedepankan sesuatu di hadapan Allah dan Rasul mengedepankan pendapat-pendapat manusia dengan menyampingkan nas-nas wahyu yang jelas Abu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan Yusiku ayyanzil alaikum hijaratun min as-sama aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar hampir saja turun hujan batu dari langit saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda namun kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar bersabda bila saja ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu perihal orang yang mempertentangkan sabda Rasulullah Alaihi Wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Kita lihat tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Abu Bakirun, termasuk Abu Bakirun dan Abu Bakirun dan Jannah. Termasuk Al-Qulama, Al-Rasidun, Al-Mahdiyun. Termasuk orang yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Assalamualaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin wa mahdiyyin min Akan tapi ketika jelas di hadapan orang Islam, di hadapan kita, urusan Allah dan Rasulnya, sabda Rasulullah SAW, terus orang mendapatkan pendapat Allah menyelisih hal itu, andai kata itu apa mengatakan hampir saja turun hujan dari langit, hujan berhujan langit, aku mengatakan Rasulullah bersabda, Allah mengatakan Abu Bakar Umar bersabda. Bila saja hal itu pertentangan pada Rasulullah dengan ucapan Umar dan Umar Rasulullah ancaman besar, pengingkaran syarat syarat akhlak begitu besar. Bagaimana dengan sikap orang-orang zaman sekarang yang mereka mempertentangkan firman Allah yang sudah jelas sabda Rasulullah SAW yang sudah nyata jelas depan makanya dengan arah kebijakan dengan pendapat-pendapat masyarakat pendapat-pendapat para tokoh yang tidak berdasarkan kepada dalil. Maka termasuk bagian daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah." Kalau ini berkenaan dengan Tuhan Allah, dia berseru memegangnya karena para secara golongan masuk dalam bagian istakhadhu ahbarahum wa rubbanahum Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu rahimahullah mengatakan أجبت لقوم عرفوا الإسناد وثقته ويذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم saya terheran dengan orang-orang yang mengetahui sanad dan kesahihannya, tahu hadis dan tahu kesahihannya, tahu hadis itu benar, tahu dalil habis sahih boleh mereka meninggalkannya dan mengambil beberapa Sufyan. Sufyan akan masuk juga tabiin ulama besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal yahdari alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah Allah yusibahum 'adzabun 'adzim." Maka orang-orang yang menyelisih perintahnya khawatir mereka tertimpa fitnah atau mereka terima azab dan pedih. Imam Ahmad mengatakan, akan terima fitnah, tahukah kalian apa fitnah itu? فتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع شيء في قلبه من الشيء فيهلك فتنة itu adalah syirik yang dimaksud fitnah dalam ayat ini kenapa orang-orang yang memiliki dosanya mereka takut pada tiang konfliknya bisa jadi bersyirku kiri, kekafiran bisa jadi ketika menolak sebagian perintah Rasulnya maka terjadi dalam hatinya syai'un minaz zaidi sesuatu dari kesesatan. Saya apa? ya, hadik. Sehingga dengan kesesatan tersebut dia menjadi minat Bagaimana tidak binasa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan salam madzabu azab Allahu qulubahum. Kata mereka berpaling Nas dari depan matanya berpaling kepada yang lain karena berpaling maka ada bahwa Allah memalingkan menyesatkan hati mereka. Adanya penyesatan dari Allah itu sebagai hukuman dari bagi orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kesesatan. Kemudian juga Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan Ila khalafa qawli qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli Bila pendapat saya berseberangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparlah, lemparkanlah pendapat saya ke tembok kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dia juga mengatakan ajma'u muslimun ala aman ala anna man ittaba lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha li qawli ahadin. kaum muslimin sepakat ijma bahwa barang siapa yang telah tidak kehadapan kehadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak halal bagi dia meninggalkannya karena ucapan seseorang. Ini di antara pengingkaran-pengingkaran ulama salah terhadap orang yang meninggalkan hal yang jelas yang sudah datang dari Rasulullah SAW meninggalkan karena ucapan seseorang. Siapa saja seorang tadi tadi bahwa Siddiq radhiyallahu taala Ali dan yang lainnya. Benar dalam uh, eh, suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melihat seorang yahrik jadi ya, itu melempar dengan kerikil melempar dengan uh, sasaran dengan kerikil seperti uh, eh, tekan orang tersebut melakukan hal itu kemudian Abdullah bin Umar beberapa mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan Nah, Rasul, eh, nah, anil khanfik, melarang melempar dengan kerikil waktu kecil kepada sasaran kepada ibu atau kepada guru yang lainnya فإنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تقتل السن أو العين karena melempar dengan kerikil ini maka tidak saya tidak bisa memburu buruan tidak mungkin buruan Berarti ya, seringnya dia pakai ini. Walaupun tahu aduwa dan tidak bisa melumpuhkan musuh. Walakin hatakir baik watak kaul aina ala batik. Lemparan baik ini hanya bisa memecahkan gigi dan eh, merusak mata. Jadi kalau kena mata akan merusak mata. Membuat cacat mata. Kemudian setiap hari orang tersebut masih kelihatan melakukan haza. Maka Abdullah bin Bakar mengatakan, saya tidak akan mengajak kamu bicara selama lamanya. Itu padahal hal yang untuk orang kalau sekarang hal ya. Kesalahan. Suatu hari Ibu Umar uh, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, La tamna'u nisa'akum al-masajida ila sta'adalakum ilaiha. Jangan kalian melarang istri-istri kalian dari mendatangi masjid jika mereka minta izin kepada kalian untuk mendatanginya. Kemudian bilang Ibn Abdullah mengatakan, Wallahi la'anakna annahunna. Demi Allah saya akan melarang mereka. Maka Ibn Umar mengatakan, saya mengatakan Rasulullah, jangan melarang Allah mengatakan saya akan melarang kemudian Ibu Umar mencaci dengan ucapan-ucapan yang yang berat dan kasar itu apa? orang yang menentang ketentuan dari Allah dan Rasul, Yang namanya ketentuan dari Allah dan Rasulnya bukan haram-haram saja, tapi segala hal-hal yang berkaitan apa yang ada dalam diri Islam baik sifatnya amalia, ucapan, keyakinan, menilai, dan seterusnya itu semua harus bermuara dari Al-Quran dan Sunnah. Jika meletakkan ini kita, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, ini musyrik, ini musyrik, semuanya harus didapatkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita menetapkan suatu hukum sedangkan tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah apalagi melakukan ibtidah karena termasuk orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 21 Allahu syuraka usyarahu lahu min ad-din ma apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan dalam diri apa yang tidak Allah izinkan jadi ikhtidak fitin adalah suatu hal yang buruk dan juga Hanya cuma Mas'ud kan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad Ikutilah tuntunan, jangan mengada-ada karena kalian telah dikutukkan. Barakallahu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadirin jamaah jemaah rahimahullah. Dari uraian yang tadi kita bisa mengetahui dari nasihat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dan juga apa yang dinyatakan oleh para ulama salaf tentang pentingnya kita salafi menerima apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pada zaman sekarang ini ketika dahulu bila orang-orang di kampung ketika diajak kepada sunnah ketika kita mengingkari perbuatan bid'ah mereka kita mengatakan ini bid'ah mereka mengatakan ini bid'ah saya ketika kita katakan Rasulullah SAW mengatakan Rasulul bidatin dolalah setiap bidah adalah sesat yang mengatakan orang tersebut mengatakan tapi Syekh Quran umpamanya Syekh Al-Is Ibn Abdul Salam ulama yang terkenal dia mengatakan bisa itu ada lima macam ada bidah yang wajibah, bersahabat dan seterusnya ini apa? Yang itu apa? Mempertentangan sabda Rasulullah SAW dengan akuan kerja. Begitu juga ketika zaman sekarang ketika kita jelaskan kepada mereka ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang realita yang ada, tentang haramnya atau syiriknya, yang makhluk haram, parlemen, demokrasi, mereka mengatakan tapi saya bilang empat kota boleh. Saya bilang mengatakan bahkan dianjurkan itu termasuk apa? Termasuk mempertentangkan atau menolak nas Al-Quran dengan ucapan rijal. Begitu juga dari kalangan setiap kelompok ada memiliki sikap ta'asub. Ya kita uh, bila kalangan aktivis mencela orang-orang semuanya orang sikap orang-orang awam yang tadi ta'asub kepada uh, mereka atau orang-orang salatul itu mengingkari orang-orang masyarakat awam yang takut kepada kiai-kiai mereka. Tapi pada diri mereka juga ada takut kepada masyarakat masai mereka. Mereka hanya menerima ucapan dari syekh yang mereka golongkan dalam syekh salafi. Ketika kalau dikatakan firman Allah, mereka mengatakan syekh mengatakan demikian. Begitu juga di kalangan di hadis, kalangan aktivis juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Salam al-Balik dalam eh, yakin Inna Ma'asika al-Ayyi al-Su'al, sebagian ikhwan mengingkari kepada orang-orang jika ta'asub kepada sosok-sosok kelompok. Tapi di antara sebagian ikhwan juga hanya ada ada orang yang terjatuh ke dalam sesuatu apa yang mana mereka menghati-hatikan orang lain di dalamnya di zaman sekarang. Kalau sudah yang mengatakan saya pulang atau komandan pulang, walaupun jelas kita mengatakan itu bertentangan dengan asal Quran atau dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka jadi mengedepankan Siapa? tersebut itu sebagai apa? Sikap yang buruk. Jika kita mencela orang-orang taat kepada para kiai, mencela orang salah umat itu taat kepada syekh pemerintah Saudi dan yang lainnya, tapi di Bandara kaum yang terutama yang aktif dan jihad juga masih ada sikap-sikap semacam tersebut Kita apa tangsung kepada tokoh-tokoh tertentu kepada siapa tertentu walaupun juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ketika mengatakan sesuatu mungkin ada uzur bagi mereka ketika mengatakan sesuatu yang bertentangan. Tapi kalau kita sudah mengetahui hal tersebut bertentangan, tidak boleh kita menyelisihinya. Makanya Imam ash dalam masa Imam ash dan ya, ucapan Imam ash memakan daging unta adalah tidak membatalkan bulu. Imam ash mengatakan makan daging unta tidak membatalkan bulu. Tapi beliau hati tentang batal yang mengunduh karena makan daging unta jalur yang sampai kepada beliau sangat lemah. Makanya Imam Asyafi menggantungkan pemahaman beliau kepada keabsahan hadis ini. Kata beliau tidak sahal hadis bahwa Mazhabi Ada kata hadis ini sahih perihal batalnya untuk makan tidak makan daging unta makan mazhab Walaupun dalam kita sih Imam Asyafi tidak disebutkan bahwa di antara yang batalkan juga adalah makan daging unta. Masuk dalam kita ada Syafi'i. Tapi Imam An-Nawawi asy karena paham usul beliau usul Imam Syafi'i maka beliau mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu dan ini adalah wajah Imam Syafi'i walaupun dalam kitab Imam Syafi'i tidak. Kenapa? Karena Imam ini telah menggantungkan pendapat ini kepada keabsahan hadis dan ternyata memang hadisnya adalah hadis sahih dari Imam Muslim. Itu tiga apa? Para ulama. Yang mana Imam An-Nawawi Syafi'i, mazhab Syafi'i tahu usul Syafi'i tapi tidak tahu kepada pendapat ketika ternyata bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kemudian ketika mereka ragu akan suatu masalah mereka menggantungkan pendapat mereka akan keabsahan hadis tersebut. Nah kalau kita sudah mengetahui bahwa hadis tersebut atau permasalahan tersebut berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Qur'an, maka tidak halal. Tidak halal bagi kita untuk mengambil pendapat-pendapat yang lain walaupun dikatakan pendapat tersebut oleh para ulama menjadi umpamanya ini sebagai bentuk apa? Bentuk kerealisasian inna ma kana qawla al-mu'minin idza du'a ila Allahi idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Karena al-salah keuntungan keberhasilan Allah kaitkan dengan terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.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 والمسلمين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم استر ماءنا والظالمين اللهم استر ماءنا الربانيين اللهم كثر دعاء الباقي في هذا البلد وبسائر بلاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم